surah yang kelima atau bentuk yang kelima dari bentuk-bentuk kecemburuan suami terhadap istrinya dalam hal yang terpuji yaitu yang kelima ayyaghara 'alaiha bi an la yu'arriduha lil fitnah bisababi tuli ghiyabihi anha au bi iradiha amakinal lahwa lahwi wal fujur au bi akhdhiha ila sawahil wal ghabat al ajja bil munkarati wal fasad yaitu seorang suami sepantasnya untuk cemburu terhadap istrinya untuk tidak menghadapkan istrinya ke dalam fitnah dengan sebab seperti dia meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama atau dengan sebab membawa istrinya ke tempat-tempat Allahu wal fujur ke tempat-tempat yang fajir tempat-tempat maksiat atau ke tepi-tepi pantai dan al-ghabat di tempat-tempat yang terdapat berbagai kemungkaran dan kerusakan atau juga memberi kepada istrinya asyrita al-ghina yaitu kaset-kaset musik atau CD-CD atau yang semisalnya majalah-majalah yang merupakan kandungan-kandungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kekejian. Naam, musik dan sebagainya dari segala hal-hal yang mendatangkan fitnah terhadap keluarganya atau istrinya maka wajib seorang suami untuk cemburu dalam hal tersebut nah kemudian kita melanjutkan keterangan Asy-Syaikh rahimah hafizahullah taala هذا والزوج باعتباره راعيا على زوجته ومسؤولا عنها ومكلفا بحفظها والقيام على شؤونها لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء وقوله صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته dan suami ketika dia dituntut ra'yan ala zaujatihi memimpin istrinya dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya dan juga suami mukallaf bihifdhiha diikat oleh syariat Allah taala untuk menjaga, memelihara istrinya dan menegakkan memperhatikan urusan-urusannya. Karena Allah taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bahwa kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin terhadap kaum wanita dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang lelaki pemimpin atas keluarga di dalam rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka berdasarkan hal tersebut fa inna ma taqtadhihi hararatul ghirah an la yuhassina laha al fawahish wal qaba'ih wal Maka suami sepantasnya untuk cemburu dan sebagai wujud kecemburuannya dia tidak mengizinkan membolehkan istri-istrinya diperhadapkan dengan fawahish kekejian al-qaba'ih kejelekan-kejelekan az-zulum dan kedoliman-kedoliman karena pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengizinkan atau memperhadapkan memberi peluang kepada istri dan keluarganya terhadap kekejian, kejelekan dan kedoliman. Naam balil bal bil aksi yukarriha yukarrihaha laha wa yubghiduha wala yuzayyinuha laha wa yad'uha ilaiha wa 'alaiha bahkan yang benar adalah sebaliknya seorang suami wajib membenci melarang istri dan keluarganya kepada tempat-tempat tersebut kepada hal-hal yang bisa mengantarkan kekejian kezaliman dan sebagainya Naam, wa idza kana la yasmah laha bi fasadin fi khuluqin aw dinin min jihatin fa inna ar-rajula al-karima al-adla min jihatin ukhra la tahmiluhu shiddatul ghirati ala sur'ati tanzilil hukmi 'alayha aw fardil 'uqubati min ghairi i'dharin musbiqin aw qabuli 'udriha idza ma'tadarat ma Dan apabila seorang suami dia tidak inginkan keluarganya atau istrinya memiliki akhlak yang jelek atau agama yang rusak dari satu sisi maka sesungguhnya seorang suami yang mulia yang adil dari sisi yang lainnya dia tidak boleh pula karena sebab kedahsyatan kecemburuannya kemudian membawa dia untuk menghukumi istrinya dengan tanpa dalil, tanpa bukti atau menurunkan hukum kepada istrinya dengan tanpa memberi udur atau mengetahui alasan darinya sehingga dengan udur atau alasan itu bisa diterima secara syar'i. Fa innal munsifa yakbalul udra walau ma'a shiddati ghiratihi. Karena orang yang adil adalah orang yang menerima udur walaupun bersama dengan itu dia memiliki kecemburuan yang tinggi. Tetapi karena keadilannya maka dia pun tidak serta-merta atau terburu-buru menurunkan hukum dan menuduh istrinya atau keluarganya dan tidak memberi udur naam terhadapnya padahal dia punya udur yang udur itu bisa ditasamuh ditoleransi secara syariah. fadzalika min kalamil adl warahma wal ihsan maka demikianlah merupakan sifat kesempurnaan adil, rahma dan ihsan, kesempurnaan kebaikan seseorang maka dia selain memiliki kecemburuan yang tinggi bersamaan dengan itu dia tidak pula zalim untuk kemudian menuduh atau menurunkan hukum dengan tanpa mendengarkan alasan atau uzur yang ada pada istrinya atau keluarganya. Naam, itulah sifat keadilan, rahmah dan ihsan bagi setiap suami. Wa kama qila al udru 'inda kiramin nasi maqbul maqbulu wal 'afwu min syiamis sadati ma'mulu sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair bahwa udur di sisi manusia yang mulia itu makbulu diterima dan maaf di sisi para tokoh-tokoh Islam itu adalah makmulu yang diharapkan Naam, maka memberi udur dan memberi maaf ini adalah sifat yang terpuji. Barakallahu fikum dan merupakan sifat kesempurnaan dari keadilan. Kalau memang udur itu bisa ditoleransi, bisa diterima secara syariah. Naam. Dan masih memungkinkan untuk diberi udur dan diberi maaf. Demikian barakallahu fikum merupakan sifat dan akhlak yang terpuji adalah al-udhru wal afwu, yaitu memberi udhur dan memberi maaf. Wa qada akkada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadal makna ma'na biqaulihi laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah azza wa jal min ajli dhalika madaha nafsahu walaysa ahadun aghyara min Allah min ajli dzalika harramal fawahisha walaysa ahadun ahabba ilaihi al-udhru min Allah min ajli dzalika anzalal kitaba wa arsalar rusul sungguh nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menguatkan makna yang telah disebutkan dalam bait syair tersebut yaitu sifat memberi udur dan maaf Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sehingga hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih adapun di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam Naam, yakni hadis ini datang dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud dan juga dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhuma. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah." Tidaklah seorang pun yang ahabba ilaihi yang paling dia cintai melainkan al-madhu Allah yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita semua hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang paling kita cintai dan itu merupakan sifat yang terpuji barakallahu fikum yaitu hanya menginginkan mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dalika madaha nafsahu. Dengan sebab itulah oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Naam. Dan kita tidak mampu untuk membatasi pujian terhadap diri Allah taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri. Naam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, dalam salah satu hadis yaitu hadis yang merupakan doa yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika uh, selesai sebelum salam dari sholat Al-afu minkum na'am sebelum salam dari salat al-witir. Dari salat al-witir sebelum kita salam kita disunnahkan membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatik min uqubatik. La uhsi thanaan 'alaik anta kama afnaita 'ala nafsik. Naam, yaitu kami tidak mampu membatasi pujian sanjungan terhadap dirimu ya Allah anta kama asnaita ala nafsik akan tetapi engkaulah yang menyanjung dan memuji dirimu sendiri. Nah, demikian barakallahu fikum, maka pujian itu hanya kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sikap atau sifat yang baik yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang paling dia cintai untuk dirinya melainkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah memuji dirinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun aghyara minallah." Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika harramal fawahish. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Naam. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pencemburu. Naam. Maka barakallahu fikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala agyar. Yang paling cemburu. Naam. Dengan sebab itulah Allah mengharamkan segala perbuatan keji. Maksudnya Allah Ta'ala cemburu ketika hambanya berbuat keji, berbuat dosa, maksiat, maka oleh karena itu Allah mengharamkannya. Naam. Walaysa ahadun ahabba ilaihi al-udhru min Allah. Kemudian diantara syahid dari hadis ini adalah pernyataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang paling dia cintai untuk dirinya adalah al-udhru minallah yaitu dia menginginkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, untuk diberi uzur oleh Allah, untuk diberi maaf, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dalika al kitaba wa arsalar rusula. Dengan sebab itulah Allah menurunkan Alkitab dan mengutus para rasul. Naam, barakallahu fikum. Maka Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Naam me, menjelaskan atau menganjurkan dengan sifat al udru dan juga sifat al-afwu. Barakallahu fikum. Maka demikian sifat al-udhur dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Ta'ala selalu memberi udur kepada hamba-hambanya. Selalu memberi maaf dan pengampunan kepada hamba-hambanya. Padahal hamba-hamba itu banyak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, Sehingga dalam hadithul Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabakat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku. Naam, sehingga barakallahu fikum ketika seorang hamba diturunkan dihukum oleh Allah taala atau suatu kaum diturunkan bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah itu melainkan menunjukkan akan keadaan hamba itu atau keadaan penduduk negeri itu dengan kejelekannya, keburukannya. Naam, sehingga dengan keadilan Allah taala sepantasnya mereka diazab oleh Allah Jalla wa ala. Naam, kita mengatakan demikian karena kaidah syariah kita menunjukkan di dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa Allah taala mendahulukan sifat rahmahnya selalu daripada sifat hukuman dan kemurkaannya, ikopnya. Bahwa Allah Ta'ala selalu memberi udur dan memberi maaf kepada hamba-hambanya. Demikian barakallahu fikum. Sehingga ini menjadi perhatian dan renungan yang sepantasnya bagi kaum muslimin bagi umat manusia ini ketika Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka azab di wilayahnya, di negerinya. Maka ya untuk menjadikan mereka itu takut dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengetahui bahwa itu adalah keadilan Allah dan kekhawatiran kalau diri-diri mereka itu adalah orang yang sangat jelek. Naam. Orang yang sangat buruk sikap dan akhlaknya sehingga azab Allah taala mengharuskan untuk menimpa mereka. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Wa taba'an لهذا siyaq yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala syarihan lil ghiratil الممدوحة wa ma yaqa'u fihi al-'abdu muwafiqan li rabbih wa innamal mamduhu iqtiranul ghirati bil 'udri fayagharu fi mahallil ghira wa ya'dhuru fi mawdi'il 'udhr wa man kana hakadha fahuwa al-mamduhu haqqan Naam kemudian kata Syekh hafizahullah taala bahwa menjelaskan lebih lanjut terkait permasalahan ini yakni memberi udur dan maaf berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya katakala beliau menjelaskan tentang ghirah yang terpuji dan wa ma yaqau fihi al-'abdu muwafiqan li rabbih dan apa-apa yang seorang hamba mencocoki Robnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sikap ghirahnya tersebut. Naam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hanyalah ghirah itu dipuji karena ghirah itu dihubungkan dengan al udzur Hanyalah kecemburuan itu dipuji karena dia berhubungan dengan al udzur yaitu memberi udzur, maaf sehingga seorang hamba yang pencemburu, cemburu yang terpuji, yagharu fi mahallil ghirah, dia meletakkan kecemburuannya pada tempatnya, wa ya'duru fi mawdi'il udhur dan dia meletakkan kecemburuannya itu yaitu di tempat udur pada tempatnya yakni memberi udur kalau memang itu pada tempatnya wa man kana hakadha fahuwal mamduhu haqqan maka barang siapa yang memiliki sifat demikian, kecemburuan yang demikian, maka dialah yang terpuji dengan sebenar-benar sebenar-benarnya. Walamma jama'a subhanahu wa ta'ala sifatil kamal kulli kullaha Walamma jama'a Allah subhanahu wa ta'ala sifatil kamali kullaha kana ahakka bil madhi min kulli ahad wala yablughu ahadun ayyam dahahu kama yambaghi lahu bal huwa kama madaha nafsahu wa afna ala nafsihi kemudian kata beliau rahimahullah al-imam ibnu qayyim ketika Allah subhanahu wa taala mengumpulkan sifat kesempurnaan seluruhnya Naam yang memiliki sifat yang sempurna seluruhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala mengumpulkan pada dirinya sifat kesempurnaan seluruhnya, maka kana ahak qabil madhi min kulli ahad. Maka sepantasnya Allah Ta'ala berhak untuk dipuji oleh si, oleh seluruh manusia, oleh seluruh makhluk, oleh setiap orang, siapapun dari makhluk ini berhak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala memiliki kesempurnaan sifat kesempurnaan seluruhnya. Nah, tidak ada yang kurang dari sifat-sifat Allah sedikit pun. Wala yablughu ahadun ayyamdahahu ya- kama yambagi lahu. Dan seorang hamba tidak akan sampai pada puncak untuk dia memuji Allah taala sesuai dengan kesempurna, sifat kesempurnaan Allah Naam, hamba tidak mampu untuk mencapai pujian tersebut terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kama madaha nafsahu. Tetapi yang mencapai pujian itu pada diri Allah adalah Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri. Allah taala yang menyanjung asna ala nafsihi yang menyanjung terhadap dirinya sendiri. Naam, seperti makna hadis yang telah kita sebutkan tadi. Anta kama afnaita ala nafsik la uhsi la uhsi sana'an alaik anta kama afnaita ala nafsik aku tidak mampu membatasi pujian itu kepada dirimu ya Allah Naam atau aku tidak mampu mengumpulkan segala pujian itu untuk dirimu ya Allah Engkaulah yang memuji dirimu sendiri. Naam, demikian sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal ghuyur qad wafaqa rabbahu subhanahu wa ta'ala fi sifatin min sifatihi. Maka sifat kecemburuan itu sungguh dapat mencocoki Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat dari sifat-sifatnya. Naam. Wa man wafaqallaha fi sifatin min sifatihi, maka barang siapa sifat kecemburuannya itu mencocoki sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, qadathu tilka sifatu ilaihi bizibabihi. Maka sifat kecemburuan itu tadi akan menuntun pemiliknya ya akan mengerahkan pemiliknya. Kemudian ada khalatu ala rabbihi akan menyampaikan dirinya kepada Allah kepada Robnya wa adanatsu minhu mendekat akan mendekatkan dirinya kepada Allah wa qarrabathu min rahmatihi dan akan mendekatkan dirinya dari sifat dengan sifat rahmat kepada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala wasayyaratuhu mahbuba. Kemudian sifat kecemburuan itu tadi akan mengantarkan dia kepada ah, al-mahbub, kepada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa innahu subhanahu wa taala rahimun yuhibbur ruhama. Karena Allah taala adalah yang maha rahmah dan mencintai orang-orang yang rahmah. Allah maha mulia, yuhibbul kurama, mencintai orang-orang yang mulia alimun yuhibbul ulama. Allah yang maha berilmu mencintai para ulama, orang-orang yang berilmu. Qawiyun yuhibbul al qawi. Allah yang maha kuat mencintai mukmin yang kuat. Dan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat minal mu'minil da'if dari mukmin yang lemah. Semuanya dicintai oleh Allah, namun mukmin yang qawi lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang da'if, yang lemah. Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah yang maha malu, mencintai orang-orang yang pemalu. Naam, yakni malu kepada Allah di dalam melakukan perbuatan maksiat, kekejian, kemaksiatan. Jamilun yuhibbu ahlal jamal. Allah yang maha gagah mencintai orang-orang yang gagah, yang jamal. Witrun yuhibbu ahlal witir. Allah yang maha witir mencintai orang-orang yang witir. Naam, demikian barakallahu fikum keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di dalam footnote yakni Syekh Ali Farkus hafizahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan tilka hiyal ghiratul wajibah ala zaujin rasikhin fi makarimir rujulati yakumu biha tujaha zaujatihi la yazalu ahlun nakhwati min kiramir rijal yakumuna bil ghirati ala nisaihim haqqal qiyami wa yamdahuna biha hifdhan lid-din wa siyanatan lil -ird. Inilah kecemburuan yang wajib atas suami yang rasikh, suami yang kokoh di dalam akhlak yang mulia di dalam kelaki-lakiannya Yakumubihatujahazaujatihi. biha tujaha zaujatihi dia bangkit dengannya dalam menghadapi istri-istrinya dan senantiasa orang-orang yang mulia dari kaum lelaki para tokoh-tokoh Islam mereka senantiasa yakumuna nabil ghirah mereka senantiasa berperangai dengan perangai ghirah yakni kecemburuan ala nisaihim terhadap istri-istri mereka dengan haqqal kiam sebenar-benar penegakan wa yamdahuna biha wa wa wa, wa yumtadahuna biha hifdzan lid dan mereka dipuji dengan sifat tersebut naam dan sifat itu mereka tegakkan pada diri-diri mereka adalah hifdzan lid sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Allah, terhadap agama mereka dan sianatan lil sebagai pemeliharaan dari kehormatan. Wallahu alam bisawab. Demikian barakallahu fikum bentuk ghirah yang kelima dan ini akhir dari mihwar ats tsalits uh, eh, pokok pembahasan kedua yaitu hak para istri dan kewajiban suami terhadap istrinya dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada al-mihwar ats tsalits yaitu hak yang berserikat antara suami dan istri namun insyaallah taala kita melanjutkannya ba'da Ramadan biidznillah taala karena Ramadan sudah akan masuk insyaallah pada hari kemis atau Jumat ya minggu ini berarti kita ya liburkan semua taklim insyaallah taala kita khususkan untuk beribadah dengan puasa Ramadan dan juga dengan qiyamul lail salatut tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya tilawatul Quran na'am dan sedekah na'am dari memberi berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya wallahu alam bisawab